الحمد لله الحمد لله الذي بارك بوارك إرادته بإباده الخير ببئسة إمام أهل الخير فاستنار بتلك البوارك قلوب من أراد الله لهم حسن المصير فصاروا في سبيل ذلك أحسن المسير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم المن لعباد وقفوا على أبوابه ولازوا بإزة جنابه فاستقاموا على منهج سيد أحبابه فلا يزالون من كل لحظة متلقين من غوامر الفيوضات ما يغمرهم ويملأ قلوبهم بأنواع الفتوحات وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد مقبلين على المولى وإمام الدائين إليه جل وعلا اللهم صل وسلم على عبدك الذي فتحت به أبواب الرحمة وجعلته أصل النعمة وعلى آله الكرام مصابيح الظلام وعلى أصحابه هماة الإسلام وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى الله الذي لا يقبل خيرا ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita kita tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kita beriman dan bertakwa kepadanya, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, takwa kepada Allah yang telah runtuh panji-panjinya di rumah kaum muslimin dan telah runtuh panji-panjinya di jalan-jalan kaum muslimin. Bahkan telah runtuh panji-panjinya hingga di tengah-tengah sebagian masjid kaum muslimin. Takwa kepada Allah yang telah hancur benteng-bentengnya di sekitar mayoritas kaum muslimin dan tidak menyadari bahaya meninggalkan perkara takwa ini. Jika sudah terguncang tiang takwa, terguncang pula kehidupan manusia dan guncang pula keadaan mereka di alam dunia ini dan apa yang mereka jumpai lebih kelak nanti lebih bahaya dan ngeri setelah kehidupan dunia yang singkat ini ketakwaan rail yang kalian diperintah untuk memasuki kepadanya dan kalian ambil dari cahaya-cahayanya yang kalian pegang teguh dengan talinya yang jika takwa itu sudah masuk dan menempati hati jika sudah menempati hati mana nampak bekas-bekasnya di dalam hati itu. Dan jika nampak bekas-bekas takwa itu di dalam hati hamba. Maka hati itu telah sampai kepada Allah. Maka takwa itu tidak menempati hati seseorang. Kecuali terkumpul pada dirinya kebaikan dunia dan di akhirat. Dan jika tampak cahayanya takwa itu di dalam hati maka terenyuhlah hati itu dengan keagungan Allah. Dan merasakan takutnya di seluruh keadaan. Dan sepak terjangnya. Dan jika disebut Tuhannya Jalla Jalaluh. Maka berindinglah semua badannya. Allah berfirman tentang sifat orang yang bertakwa. Innamal mu'minuna alladina idha dukirallah. Wajilat gulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu jika disebut nama Allah, bergetar hati mereka, merinding semua badan mereka. Kemana perginya dari hati-hati kaum muslimin? Dan kita daripada sifat orang yang beriman tersebut, kemana perginya di dalam rumah-rumah telah lewat satu bulan atau dua bulan tidak bercampur di situ hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada laki-lakinya dan perempuan di hati anak kecil ataupun dewasa jika mereka mendengar panggilan azan bercanda gurau tertawa dan sebaliknya dan jika mereka mendengarkan Allahu Akbar mereka bermain mengangkat-ngangkat suara mereka tapi jika lagi mendengar sinetron redup suara mereka dan dipersiapkan badan dan hati mereka untuk menerima apa yang akan mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Maka mana kesejatian takwa ini di rumah rumah kita? Dan kalian dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ke hatinya sambil bersabda, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hauna." At mengisyaratkan kepada dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tingkatkanlah perhatian kalian untuk memegang dan mengangkat panji-panji takwa Allah di dalam alam semesta dan di dalam hati dan kalian jadikan zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terulang-ulang di dalam hati dan lisan kita dan sejarah sahabat dan kaum salihin yang mana manusia sudah melupakan ini dan mereka sibuk dengan cerita-cerita dongeng-dongeng yang katanya bisa memecahkan problem-problem kehidupan. Siapa yang mengatakan bahwa cerita-cerita itu bisa menyelesaikan masalah, membenahi pikiran dan kitab Allah Subhanahu wa taala terlempar di belakang pundak mereka. Sebagian rumah tidak memiliki satu buah pun daripada Al-Quran. Ada sebagian yang memiliki, tapi sudah banyak debunya. Dan pemiliknya sudah lupa di mana meletakkan Al-Quran itu. Lalu setelah itu kalian minta dimenangkan dan disejahterahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian lupa kalau segala solusi ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana telah lewat pada diri kita semuanya dengan alhamdulillah bulan yang penuh dengan barakah bulan Rabiul Awal bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka renungkanlah pada diri kita apa yang kita dapatkan di bulan Rabiul Awal tersebut. Apakah bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad? Adalah suatu sarana terbesar seseorang mendapatkan di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat daripada perempuan Ansariyah yang mana beliau sangat cinta dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bercadar dan menutup auratnya secara sempurna sebelum turun firman Allah tentang perintah tersebut. Secara kepribadiannya sendiri dengan beliau adalah perempuan yang rupawan di dalam kota Madinah. Seorang laki-laki mengatakan kepada si perempuan tersebut, demi kemuliaan hatimu yang cinta kepada Nabi Muhammad, demi keagungan hatimu yang cinta kepada Rasulullah, maka bukalah cadarmu itu. Maka perempuan ini kebingungan, lalu mengatakan, demi kecintaanku kepada Nabi Muhammad, maka aku akan membuka sebentar saja. Maka dibukalah cadarnya, lalu ditutup kembali oleh perempuan itu sambil termenung dan sedih hatinya di dalam rumahnya dilihat oleh suaminya kesedihan si istri tersebut maka ditanyalah dan beliau si perempuan ini menceritakan kejadian yang terjadi pergilah si laki-laki ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu Rasulullah tersenyum lebar mengatakan kepada si laki tersebut pergilah ke rumahmu uji istrimu tentang apakah benar kecintaannya kepadaku atau hanya bohong belaka. Maka diujilah si laki-laki tersebut kepada istrinya sambil mengatakan, kalau kamu benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kamu mengagungkan hatimu di dalam hatimu kepada Nabi Muhammad, maka masuklah ke dalam open yang panas ini. Masuklah ke dalam kendi yang banyak kayu bakarnya ini yang membara. Maka si perempuan ini memasuki daripada open yang panas tersebut, yang membara tersebut, setelah berlangsung beberapa lama, muncullah perempuan ini dalam keadaan sehat walafiat. Muncullah si perempuan ini setelah beberapa jam dalam keadaan pakaiannya tidak kesentuh dengan api yang ada di open tadi. Maka ketahuilah para hadirin sekalian bahwa sarana terbesar untuk kita Terjauhkan dari api neraka Allah. Sarana terbesar untuk kita menjadi orang penduduk surganya Allah yang tinggi adalah dipenuhi hati ini dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Seberapa besarkah cinta kita kepada beliau setelah kita lewati bulan yang mulia tersebut? Berapa banyak hari-hari kita lisan kita dibasahi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemikiran kita meningkatkan kualitas daripada pendidikan anak dan istri kita tentang ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah dan diakui menjadi umatnya yang terbaik di sisi beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان مؤمنا كمن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أجارنا من خزيه وعذاب الأليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الغر الميامين وعلى أصحابه هماة الدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بكم المؤمنين من جنه وإنسه فقال عز من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 الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر انكسار أمة سيدنا محمد اللهم ارحم واغفر ذنوب أمة سيدنا محمد اللهم دمر أعداء أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر